Setelah itu Allah katakan walladzina ma'ahu dan yang bersamanya. Hadihi tazkiyatun min Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sekaligus kepada para sahabatnya. Karena ma'ahu bermana ma'ahu fi makanin wa ma'ahu fi aqidatin wa din Mana bersamanya, bersamanya dalam satu tempat, bersamanya dalam satu agama, bersamanya dalam satu keyakinan, dikatakan ma'ahu. Maka yang dimaksud para sahabat. Adapun yang lain dari kalangan musyrikin, walaupun satu tempat sama-sama di Mekkah, atau Yahudi yang sama-sama di Madinah, tetapi mereka tidak bersama Nabi di dalam iman. Sehingga mereka tidak dimaksud. Mereka tidak dimaksud dan bukan mereka yang dimaksud. Demikian pula para munafikin bersama Nabi di negerinya dan juga bersama Nabi ketika salat. Walaupun idza qamu ila salati qamu kusala, kalau bangun untuk salat mereka malas, tetapi mereka bersama. Tetapi ada satu yang tidak sama, yaitu keyakinan dalam hatinya tidak ada. Walaisa ma'hu fil aqidah. Tidak bersama Nabi dalam masalah keyakinan. Kemudian dikatakan asyidda'u 'alal kuffar. Yutlab minna syiddah 'alal kuffar. Ayat ini memerintahkan kita untuk bersikap keras terhadap orang kafir. Atau lebih tepatnya tegas terhadap orang kafir. Kaifa idza kana Ma indana syiddah, kaifa nuqatiluhum? Kalau nggak ada syiddah, bagaimana akan berjihad fi sabilillah? Kaifa nurqiluhum fil Islam? Bagaimana mungkin kita bisa mengajak mereka kepada Islam? Yudkhiluhumul mu'minun al-jannah bisalasil. Wahum ala alal kuffar. Lakin da'watuhum fiha hikmah. Ikhwani fiddin azakumullah. Walaupun mereka keras terhadap orang kafir, tetap tidak keluar dari hikmah. Tetap tidak keluar dari hikmah. Yad'un al-kuffar ilallah. Mengajak orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal maw'idatil hasanah. Dan tetap mengajak mereka dengan nasihat-nasihat yang baik wa bayanul haqqi dan menjelaskan kebenaran-kebenaran wa iqamah lil barahin menegakkan burhan menegakkan bukti-bukti menegakkan bukti-bukti bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah seorang rasul seorang nabi yang mulia bukan Tuhan bukan jelmaan Tuhan bukan anak Tuhan alhamdulillah Para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya kitab khusus. Al-Jawabus Sahih. Liman sa'ala an dinil Masih. Judul kitabnya, jawaban yang benar. Jawaban yang lurus bagi yang bertanya tentang agama Al-Masih. Ini agamanya Nabi Isa. Beberapa jilid. Kalau nggak salah empat jilid. Dijelaskan al-haq. Bukan sembrono bukan keras, kasar. Tidak dianjurkan. Bahkan Allah katakan pada nabinya, "In kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau engkau kasar dan keras hati, mereka akan lari dari kamu. Itu ucapan Allah mengajarkan pada nabinya bagaimana cara dakwah. In kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau keras dan kasar hati, atau engkau kasar dan keras hati, maka niscaya mereka akan menjauh darimu. Tapi bil hikmati wal mau'izati al hasanah. Adapun masalah jihad fi sabilillah, maka itu alternatif yang terakhir. Setelah mau'izatil hasanah, setelah hikmah, setelah jadilhum billati hiya ahsan, bantahan-bantahan yang baik, sampai mereka menghalangi jalan kaum muslimin, maka Bismillahirrahmanirrahim, Nujahid alaihim, nuharibuhum billah. Kita perangi mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Fa in abau. Kalau mereka menolak dan mereka menentang, qatiluhum. Liannahum a'da Allah karena mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Liannahum tamarradu ala Allah karena mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahum Allah li'ibadatihi. Padahal Allah yang menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Allah yang memberikan fasilitasnya. Wasakhkhara lahum ma fis samawati wal ardi. Allah tundukkan semua yang di langit dan di bumi untuk manusia. Masya Allah. Wa amaddahum bini'am. Allah dukung mereka dengan kenikmatan-kenikmatan lati la tuhsa. Kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung nikmat Allah, enggak akan mampu menghitungnya. Thumma ba'da pada dzalika yakfuruna billah. Kemudian setelah itu semua, mereka kufur pada Allah, menentang Allah, maka mereka pantas untuk diperangi dalam jihad fisabilillah. Mereka yakfuruna billahi wa bi kutubihi wa bi rusulihi wa bil yaumil akhir. Mereka kufur kepada Allah. Mereka kufur dengan kitab-kitabnya. Mereka kufur kepada rasul-rasulnya. Mereka kufur kepada yaumil akhir. Famada yastahiqun. Maka apa yang pantas buat mereka? Apa yang pantas buat mereka? Kalau bukan ditundukkan visabilillah. Itu pun sekian aturan yang menunjukkan bahwa kaum muslimin ketika memerangi mereka tetap di dalam hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qatiluhum dan diakhiri dengan kalimat wala ta'tadu. Fa'in yuqatilukum faqatiluhum. Wala ta'tadu kata Allah dan jangan melampaui batas. Nggak boleh melampaui batas. Dan Nabi ketika memberangkatkan pasukannya dalam jihad fi sabilillah menyatakan ughzu bismillah berperanglah karena Allah. Wala taghullu dan jangan mencuri pampasan perang. Wala dan jangan mencacati musuh. Nggak boleh mencongkel mata, memotong telinga, mencacati musuh, tidak boleh. Beda dengan mereka orang kafir ketika memerangi muslimin. Dan jangan berkata kita kaum muslimin adalah umat yang lembut. Tidak ada dalam ajaran Islam itu perang. Kata siapa? Banyak dalam Al-Quran berita tentang perang. Jihad, Tetapi satu. Pada waktunya yang tepat. Kedua, bersama penguasa, bukan faudo, serampangan. Yang ketiga, tidak keluar dari hikmah. Ada aturan-aturan, tidak boleh mencacati musuh, tidak boleh melampaui batas, dan kalau mereka sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Berarti bukan dipaksa untuk masuk Islam. Bukan, kata siapa? Kata siapa perang jihad adalah memaksa orang kafir untuk masuk Islam. Siapa bilang? Kalau mereka tidak mau masuk Islam silahkan. La ikraha din. Tetapi jangan ganggu kaum muslimin. Jangan menghalangi kaum muslimin. Dan jangan berani-berani menentang dakwah ilallah. Or Rasul. Kalau menghalangi, maaf. Terpaksa kami perangi. Ikhwanifidina azakumullah. Adapun masalah masuk Islam, Allah katakan la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Tidak ada. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Maka dikatakan mereka-mereka yang tidak menentang kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin dalam keadaan hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka mereka kafir-kafir dimmi atau kafir yang terikat janji, kafir muahad atau kafir tamu, mustautin yang minta suaka politik, mereka tidak boleh diganggu. Bahkan Nabi mengancam, "Man qatala dimmiyan atau fi riwayah muahidan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh seorang dimmi kafir zimmi atau kafir muahad yang terikat janji, maka mereka nggak akan mencium bau surga. Sampai keras sekali ancamannya. Mengapa demikian? Karena jangan sampai agama ini yang tercoreng. Jangan sampai agama ini yang jadi jelek gambarannya. Tidak menghormati tamu. Tidak menjaga perjanjian. Merisi paksaan. Kata siapa? Itu yang merusak adalah mereka, orang-orang yang kebablasan. Kembali kepada kita. Wa qala hafizahullah taala berkata dalam syarahnya Syekh Rabi hafizahullah هؤلاء عندهم لو يجرم العبد واحدا في المئة من هذا الإجرام يرون قتله بل الخبثاء يذهبون إلى بلدان المسلمين فيقتلونهم في بلدانهم يغزون بلدانهم ثم يتباكون beda dengan mereka orang-orang kafir beda dengan mereka yang selain Islam mereka kalau ada seorang pendosa satu yang berdosa atau yang berbuat kejahatan lah yang bikin mereka marah. dari seratus cuma satu yang berbuat. Tiba-tiba mereka datang dengan pasukannya. Seakan-akan sebagai ratu adil. Kemudian dibantai mereka semua diperangi. Dengan alasan terorisme. Ajib. Yang berbuat satu orang. Dari seratus. Mereka perangi kaum muslimin. Bahkan yadhabuna ila buldanil muslimin. Mereka datang ke negeri-negeri muslimin. Mereka bantai kaum muslimin. Mereka perangi kaum muslimin di negeri-negeri muslimin. Setelah itu ya tabakaun, pura-pura menangis. Terorisme. Al-irhab. Minal Islam. Terorisme dari ajaran Islam. Kata siapa? Kadabun. Mereka berdusta. Mereka berdusta wallah wa tallah wa billah. Orang-orang kafir itu berdusta. Siapa yang membantai muslimin dulu di Bosnia dan Herzeg? Siapa? Kenapa mereka nggak pernah dicap teroris? Siapa yang membantai kaum muslimin di Palestina? Siapa yang membantai kaum muslimin di sekian banyak negeri? Adapun kaum muslimin tidak diganggu. Mereka tidak mengangkat senjata. Masya Allah. Dan ayatnya tersebut dalam Quran dengan sangat sangat jelas. Allah katakan la yanhakum la yanhakum Allah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa kata Allah terhadap mereka orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, tidak mengapa untuk kalian bersikap baik pada mereka. Dalam surat Al-Mumtahanah. Silahkan dibaca. Adapun kalian, sebaliknya. Sebaliknya, orang-orang kafir tidak memiliki hikmah. Orang kafir tidak memiliki aturan-aturan dalam jihad visabilillah. Al-Islam laisa fihi irhab. Kita jawab bahwa Islam tidak mengajarkan terorisme. Kalaupun ada yang berbuat satu dari seratus, yang akan dinilai oleh kalian yang mana? Yang seratus atau yang satu? Kalau kalian menghitungnya dengan yang satu berkat, berarti kalian tidak akil, tidak hikmah, tidak bijak sama sekali. Di mana-mana mengukur itu adalah mayoritasnya, yang terbanyak. Kaum muslimin tidak mengenal terorisme. Ya mungkin bukan hanya dari 101, bukan. Saya katakan aku dari seribu, mungkin cuma satu. Jumlah kaum muslimin di Indonesia berapa? Ya. Indonesia saja ini, belum dunia. Ya. Berapa ratus juta. Taib yang menjadi teroris berapa? Sedih hitung dengan jari. Kalaupun yang pengikut-pengikutnya dan pendukungnya. Wallahi gak ada seperseribu, gak ada. alhamdulillah, alhamdulillah. Kaum muslimin bukan teroris. Dan ajaran Islam bukan ajaran terorisme. Hanya saja karena satu dari sepuluh ribu, satu dari satu juta berbuat, kemudian mereka jadikan alasan dan menuding Islam mengajarkan terorisme. Kadzabun. Mereka pendusta. Sebaliknya mereka mendatangi negeri-negeri muslimin dengan alasan menegakkan keadilan, menangkap teroris atau memerangi pemberontak ila akhirnya yang dibantai seluruh kaum muslimin. Al-Islam fihi jihad. Di dalam Islam fihi jihad. Dalam ayat ini sangat jelas asyidda'u 'alal kuffar. Keras dan tegas terhadap orang kafir dengan tidak keluar dari hikmah. Jihad li'i'la'i kalimatillah. Jihad untuk mengangkat kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadal jihad wallahi khairun lahum. Dan jihad ini justru baik buat mereka. Buat mereka baik. Min ta'atilil jihad. Daripada ditinggalkannya jihad. Justru bahaya buat mereka. Limada? Lianna bisababil jihad dakhalat umamun. Karena dengan jihad sekian banyak umat masuk dalam Islam dan mengenali Islam. Wa fil Islami wa dakhala fil Islami basyarun kathir. Masuk ke dalam Islam sekian banyak manusia. Dengan apa? Dengan sebab akhlak kaum muslimin ketika mereka memimpin manusia. Kalah orang kafir. Maka dipimpin oleh muslimin. Mereka menjadi rakyat, menjadi dimmi di bawah kekuasaan kaum muslimin. Melihat betapa adilnya agama ini. Melihat betapa hikmahnya. Masuk Islam. Bisa Bisababil akhlaqil aliyah, karena akhlak yang tinggi, allati kana yatamatta' biha ashabu Rasulillah yang para sahabat Rasulullah SAW menikmati akhlak yang baik tersebut dan mereka betul-betul menjadi jiwanya adalah akhlak yang mulia. Jiwa mereka bukan dibuat-buat, bukan dibuat-buat, bukan sandiwara. Hatta in Rum an-Nasara lama rau ashab Rasulullah Romawi yang beragama Nasrani negeri Romawi waktu itu beragama Nasrani ketika mereka melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat bagaimana keadaan mereka wa akhlaqihim melihat akhlak mereka wa tasarrufatihim dan tingkah laku mereka apa kata Nasrani dari kalangan Romawi qalu mereka berkata haula'i wallahi khairun minal hawariyin mereka ini sungguh demi Allah lebih baik daripada Hawariyin yang terdahulu. Hawariyin. Hawariyin ini sahabat-sahabat Nabi Isa. Kata mereka, ini para sahabat lebih baik, lebih bagus daripada Hawariyun. Hum yu'azzimuna al-hawariyin hatta innahum la ya'budunahum. Padahal mereka itu memuliakan hawariyin sampai sebagian mereka menyembahnya menyembah Hawariyin. Wa ma'adhalik, bersama dengan itu, mereka memuji para sahabat dan berkata orang-orang ini lebih baik daripada para Hawariyin. Bianna ashab Muhammadin khairun minal Hawariyin. Lidzalika dakhala aktsaruhum fil Islam. Oleh karena itu masuklah kebanyakan mereka ke dalam Islam. Bimada? Bisababi hadzal jihad. Karena sebab jihadnya kaum muslimin ke Romawi dan ke Persia. Semua ba'da hadha. Al-jihad. Rifqun walinun. Tetapi setelah jihad. Setelah peperangan. Mereka orang yang paling lembut. Mereka orang yang paling penyayang. Mereka orang yang memiliki rifkin walin. Wa hikmah. Wa ilmin. Penuh hikmah. Ilmu. Wa fadl. Keutamaan-keutamaan wa da'wah hakimah dan mengajak dengan baik dengan hikmah. Yang sungguh tak terduga. Mengapa tak terduga? Karena sebelum datangnya kaum muslimin mereka hanya mendengar berita yang jelek, mengerikan. Mereka jahat, mereka kejam, mereka membantai manusia, mereka teroris, mereka, mereka, mereka. Hanya katanya, katanya, katanya. Tetapi begitu pasukan kaum muslimin datang dan kemudian mengalahkan pasukan Romawi, rakyat melihat. Setelah menang kaum muslimin, kami tidak dibantai. Kami tidak dibunuh. Bahkan kami tidak diinjak-injak. Diberikan haknya, silahkan. Bahkan ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkhutbah atau berbicara di depan pasukannya melihat pendeta di gerejanya masih dalam keadaan memegang tasbih yang besar, berzikir kepada Tuhannya. Kata Umar, lihat orang ini. Orang inilah yang dikatakan dalam Al-Quran. Amilatun nasibah. Beramal tapi sia-sia. Ini, yang kayak gini. Ini. Artinya, masih tenang di gerejanya. Yang tidak boleh dibunuh adalah anak kecil, perempuan, dan kata Nabi asifan. Asifan itu adalah orang-orang yang tidak ikut perang. Dan pendeta di gereja-gerejanya. Beda kan dengan keyakinan teroris atau dengan keyakinan para khawarij? yang mereka sangat sedikit jumlahnya, minoritas di tengah kaum muslimin. Mereka justru paling pertama pendetanya. Salah. Dalam hadis tidak demikian. Setelah menyatakan wala taghullu, jangan mencuri pampasan perang, wala tumathilu, jangan mencacati musuh, la taqtulu walidan, jangan kalian bunuh anak-anak, jangan kalian bunuh perempuan, wala asifan dan jangan pula pegawai-pegawai dan jangan bunuh pendeta di gerejanya. Mereka tidak mengangkat senjata. Mereka tidak mengangkat senjata. Kenapa dibunuh? muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sayangnya mereka tidak memahami ajaran yang penuh hikmah ini dalam Quran dan Sunnah. Mereka hanya dengan emosi tanpa ilmu. Qala dikatakan oleh Syekh Rabi selanjutnya. Yasifuhumullah biqawli. Allah sifati lagi dalam ayat yang sama surat Al-Fatah simahum fi wujuhihim min asanis sujud. Tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Kata Syekh, ترى الرجل فتعرفه من منظره أنه صاحب هدى engkau lihat mereka kau lihat wajahnya kau lihat dirinya kamu akan kenal wajahnya wajah orang baik annahu sahibu huda bahwa orang ini terbimbing dengan hidayah wa annahu sahibu din orang ini beragama mutadayyin wa anahu sahibu khuluqin bahwa orang ini memiliki akhlak yang baik fayu'rafuna bisimahum maka mereka terlihat dengan tanda-tandanya kalau mereka orang saleh kalau mereka orang yang beragama orang yang memiliki akhlak yang mulia terlihat dari wajahnya dan kata para ulama bukan yang hitam di jidat. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud dengan tanda-tanda bekas sujud. Bukan. Tetapi maknanya di wajahnya bercahaya. Atau wajahnya terlihat kesolehannya. Terlihat akhlaknya yang mulia. Min asari sujud. Karena sebab sholatnya. Sujud. Kinayahnya salah. Sujud itu adalah ungkapan untuk menunjukkan sholat. Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat akan berbeda. Dari akhlaknya akan berbeda. Dari peranginya akan berbeda. Dari sifat-sifatnya akan berbeda. Limada? Lianna Allah yaqul. Karena Allah berfirman. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka siapa yang sujud pada Allah akan berbeda dengan mereka tidak pernah sujud. Qala selanjutnya dikatakan sebagaimana Allah berfirman yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama mereka bermalam dalam keadaan mereka sujud dan berdiri untuk Robnya. Apa yang dimaksud? Salat. Disebutnya dengan sujud dan qiyam. sujud wa qiyama dalam surat Al-Furqan. Dalam ayat lainnya Allah katakan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak sombong. Tawadhu'. Dan kalau diganggu oleh orang-orang jahil, Qalu salama. Mereka berkata dengan salama. Bisa bermakna mengucapkan salam. Keselamatan pada mereka. Mendoakan keselamatan. Bisa maknanya meninggalkan dengan baik. Ma'as salama. Meninggalkan dengan baik. Bisa juga bermakna bahwa mereka dalam keadaan mengharapkan keselamatan. Ini berdoa dengan doa-doa baik untuk orang yang mengganggu tadi. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Mereka adalah orang-orang yang kalau diganggu dengan kejelekan membalas dengan kebaikan. Ini yang dikatakan idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Siapa ibadur rahman? Alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yaitu orang-orang yang kepada Allah di malam hari mereka sujud dan berdiri. Hadhihi ta'ni ashabu Muhammad. Ayat ini pun yang dimaksud para sahabat. Ibadur Rahman tadi. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman yang sujud dan berdiri untuk Allah, yang akhlaknya baik, berjalan dengan tidak sombong dan mencikapi orang yang mengganggunya dengan baik pula. Ini para sahabat. Hadihi akhlaquhum, inilah akhlak mereka. Hadihi silatuhum billah, inilah hubungan mereka dengan Allah tabaraka wa taala. Wa hadha tu'amiluhum ma'a ibadihi subhanahu, laisa indahum kibrun wala isti'la. Inilah muamalah mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, laisa indahum kibrun. Mereka tidak punya kesombongan. Wala isti'la, tidak merasa tinggi. Tawadu' walin warifq wa hikmah. Pada mereka ada tawadu', Pada mereka ada kelembutan, pada mereka ada kasih sayang, pada mereka ada hikmah dan pada mereka ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, demikian keadaan mereka. Akhlak mereka sampai menyebabkan orang-orang Nasrani, Romawi masuk Islam. Diceritakan dalam sejarah. Bagaimana ketika salah seorang anak dari ibu-ibu Romawi main masuk ke tempat muslimin. Masuknya ke perbatasan dan ke tempat tentara kaum muslimin. Ibunya berkata, mati. Anak saya pasti mati. Dia mencari ke sana kemari, dijawab, ke sana, lari. Dalam keadaan sedang perang. Ini perbatasan ini pasukan muslimin di sebelah kanan, pasukan kufar sebelah kiri, dan anak di sana main sampai ke tempat Nasrani, Nah, sampai ke tempat muslimin. Dicari-dicari ketika tahu berada di pasukan muslimin, mereka merasa Tasibina. Sudah, kamu jangan ke sana. Kepada ibunya. Anakmu sudah mati. Tidak, tidak bisa. Aku mau cari. Jangan. Kamu akan dibunuh oleh mereka. Anakmu sudah mati. Jangan dicari. Karena ibu itu sangat sayang pada anaknya. Maksa sampai berhasil lolos dan lari ke kaum muslimin. Cari anaknya. Anaknya di tempat kaum muslimin sedang main. Tertawa-tertawa. Bersama tentara kaum muslimin. Ketika ibunya datang, dikembalikan dengan baik-baik. Wallahi, dia lihat dengan mata kepalanya akhlak kaum muslimin. Tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh perempuan. Dan dilepas kembali. Berbeda. Kaum muslimin dalam jihad visabilillah. Dan kaum kufar ketika perang. Sangat-sangat berbeda. Walhamdulillah. Dia masuk Islam dan yang bersamanya masuk Islam dan juga yang mendapat ceritanya ikut masuk Islam. Wa qala hafizahullah berkata Syekh Rabi selanjutnya Ayatun kathiratun fi fadaili ashabi Muhammadin SAW. Sekian banyak ayat tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Huna al muallif ila man atna Allah alaih. Di sini penulis yaitu Imaman Ar-Razian dua imam Razi, Abu Hatim Razi dan Abu Zura Razi membawakan dalil-dalil ini yang di dalam ayat-ayat tersebut Allah memuji para sahabat. Annahum ala maratib dan mereka memiliki maratib susunan keutamaan. Fa ahlul martabatil ula hum ahlu badr. Martabat yang pertama adalah pengikut perang Badr. Thumma ahlul Hudaybiyah, kemudian pengikut Hudaybiyah. Thumma muslimatul fathi, kemudian yang masuk Islam setelah fathu. Thumma ikhtalafu fi tartibihim. Kemudian baru mereka berselisih tentang mereka yang datang setelahnya. Ikhwan bin Azakumullah, Ahlu Badar sudah kita bahas. Rasulullah SAW menyatakan wa mayudrika ya Umar la'allallahu yattala ala ahli badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum dalam hadis rawahul Bukhari Kata Nabi, engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badar dan Allah katakan pada mereka, berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Dijamin dengan ampunan. Ini ahli Badar. Ahlul Hudaybiyah disebut dalam Quran لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة Allah telah ridha kepada orang-orang yang berbaiat padamu di bawah pohon itu. Baiat apa? Baiatul Ridwan. Baiatul Ridwan Hudaybiyah, Ahlul Hudaybiyah. Bahkan Nabi juga menyatakan la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Enggak akan masuk neraka seorang pun yang telah berbaiat di bawah pohon. Bayatul Ridwan, bayat Ridwan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى kata Allah memang tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum fatah dan berperang dengan orang yang berinfak setelah fatah dan berperang. Wa kullam wa'adallahu al-husna, tapi masing-masingnya kami sudah janjikan jannah. Demikian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 10. Memang berbeda-beda keutamaannya, tidak sama. Tetapi semuanya dijanjikan dengan surga kullu ashabi Muhammadin SAW mau'uduna bil husna. Semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dijanjikan dengan husna. Alladzina anfaqu min qabli al-fath wa qatalu walladzina anfaqu min ba'di al-fath wa qatalu. Yang beriman dan berjihad sebelum fatah dan yang beriman dan berjihad setelah fatah dua-duanya dijanjikan dengan jannah. Dan alladzina aslamu ba'da al-fath kanu yuqatilun. Karena yang masuk Islam setelah fatah juga berjihad fi sabilillah dalam perang Hunain misalnya itu setelah fatah apalagi setelah Rasulullah wafat mereka masih berjihad bersama Amirul Mukminin Umar bersama Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq mereka berjihad fi sabilillah badalu amwalahum wa anfusahum mereka keluarkan harta mereka nyawa mereka untuk Allah Subhanahu wa taala maka yang dicerca oleh mereka oleh Syiah sekalipun dia itu masuk Islam setelah menang kaum muslimin. La Terpaksa saja. Yaitu Abu Sufyan. Ternyata dia ikut berjihad. Bersama Amir Munin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan dia berkata pada anaknya, Muawiyah, ya. majulah engkau ke dalam surga dan jangan mundur ke neraka. Bapaknya mengatakan seperti itu.